yang sikut nah ilahi cara bahasa Arab kan tuh sikut dan aku nah ini aku ditembak net apa nempel no siro al masai masuk dia kelawan ruus ini di isarat yang main tampung malaikat kan? itu macam sapi bahwa hal itu tadi bahwa ismu cincin bahwa teurus ismu cincin isim cincin nyata ini macam sapi nyata pulau terang no bang sahu birusikum basuh kepala jadi roksun artinya enggak kepala kepala misalnya rumah tenang berhubung das artinya gas kepala kalau mata panati itu wajibnya terminimal ya ya tentu persisnya tentu nabi ibnu abbas nanya tahu nabi ibnu abbas dia ini memiliki ya terus nyata nanti pun itu yak dau bimukot dami roksi ila mafroki roksi summa ila kofawi summa yarut jumma gitu tunggu dia kalau deh ya kan deh itu saya ulama ijma mesti saya sampai udah model ngotot ulama ijma mesti saya Kok karapi dia muni ngono, sapi ini muni dak abdole. Cuma berhubung asal istiqat. Imam sapi Syafi'i aneh meneh. Di madzhab endas yo endas. Kowe jual tas rukin samene yo endas. Di buat dulet ngene jadi dulet endas rukin. Iku masalah. Cangkem elek kan Luar biasa gitu. Mbok tabok kena akeh ya tabok ndak. Mbok dulit ya jeneng dulit ya. Padahal kena sithik ya, iki, iya, iya, Pak. Iya. Lah mono ngono berarti ora kudu kabeh. Pokoke kena ndak. Akhirnya terus Syafi'i tak wudu ditulis. Iku gara nih, pokoke ndas wis sejenis ndi ya jenenge. Ya. Nah, Tapi sih jelas nak zaman Nabi sama nak aji hadis-hadis karena Rasulullah idza masahara sahu dari Rosi, lama rosi, Rosi, semua ilah summa ila semua yang di rumah jami'an. Ingatan persisnya Apa buru-buru kula nyontokno saking sanad sing musalsal ingatan, ingatan, ingatan ingatan atas ini. Ya, jadi nak Abu Hanifah Imam Malik darah ini kedah. Imam Abu Hanifah kalaupun sebagian minimal medrunasi ya jadi satangan Mulanya nak kiai-kiai sing ijek sing ijek kiai atau santri sing ijek khusuk minimal lapor. Mun sandas, santangan tapi. Tapi nek kira di ditulis. Ini kok repot. Ya? Tetap keliru bilang nganti dulitan bareng. Iya, Meskipun sah ya, tapi resiko. Sah atau niku resiko Resiko. nah saya sah karo saya Syafi'i. Tapi saya saya ngecek. Saya ki mau coba kau kau apa lu masih di sini berkorea ya dua benar di apa ismu rosi ali yang tersebut. ini. Bahwa utawi mas suka ali mas suka di sarotin Masuk sebagian rambut, orang sebagian dan sebagian rambut. Dia mau ditulis walih sapi. Nah, ini diterang no walih sapi. Artinya karena bagian lain mengatakan tidak bisa. Paham ya? Masih Imam Sapi lah darah di sunatnya orang orang itu standar minimal. Jadi orang kok darah ini mau sapi sunatin gak orang iya, mati ini ngono lah ya sana tuh orang idi. Ya lek katus tuh nina lah tuh iya. nina itu di kotri subha. Tapi standar standarnya katus ya Jawa wis manawa ping Tinggi. Jadi itu standar Apa omangan itu? Omangan mampu bulan aslinya kan pun warak tuh. Tapi ini rasa ngantuk rugen. <laughs> Nah, Terus orang kiri. Iya. Penggerak. Ada orang Ilmu gratis. Wa arjula alai syafi wa arjula kun lan sikile ro kabeh binas bi afan alai dia kumur di jerni lan diwaca jer ala jiwa ing atase atama anggen. Aku nek diwang sahu bi rusikum wa arjula kun diwaca nasab iku atap ning wae dia. Nah diwaca wa arjulikum mergo lapate jejer biru sikum. Sikum kan jer. dukung jejer ketularan dalam dede. Dia non aku itu roti karena jejer Kalau <laughs> di nasab dulu jejer-jejer malah apa? Aku bangun perkara jejer. Ya kayak kira kiai jejer kiai terus dia berapa? Gak jejer. Kayak tadi kan nonton dong. Misalnya sampai kiai ngalim, mau sing ngaji, mesti wong itu ngalim. Padahal tetap aja masa murid ngalim itu pernah ngalim. Tapi tidak tapi diwedeni tiyah muga murite padahal murite bali maksum lha Iya, bali maksum tapi hubungane padahal sopire niku mergo alal ji jiwa naga mulai di sini naga ini jadi bakat hilal kafir no alba serta ini kafir jadi ilah di makna maru di orang maring tok tapi orang kafir ini melo maru mah tegesi serta ini Kama bayarat kalau jelas nak imam pas nasi. Kalau mau di kabin alat mandi bareng luru anak dianekan pukul karuni dibul iri jilid. Dengan sabar sabar sijil indah maksolis sak narikane. Nopo ras rose dramaan. Pokoknya pun kuah. Bagus kamu dengan dramaan sak nopo. Ini gitu nopo. Nak mau coba nopo. Ini gitu. Ini gitu. Ini gitu. Orang sing ini rusak. Nak kemirian ya, ini. Ini iya. jenenge sak. Nak niki kodam. Nah, terus orang ngoten niki. Wal paslu benal aidi wal arju lama sulat durasil maksuyu Wal paslu utai ngekei fasal, ngekei pemisah Benal aidi antarane tangan wal arju lan sikil Al masulah kan beda sepiro silam sirah al maksul kan jen rusak Iki itu maidai opa ilah paslu jikatar tim wajib jikatar tim Fitu haroti aidil abdo idalam ini ilah berperan Dihendui udah tertib ya Bar, barai, terus tangan, bar tangan apa? Sirah, bar sirah terus nembesi sikil tapi tertib wa ya wali sapi jadi pun ane konten yang berkaci terus sikir sikil sih jadi Mekah yo biasa <laughs> mau butuh sikil Malah mau agar masalah istihad itu mesti kira mereka masalah istihad ane mau terus mau menyangkut asu menyangkut tertib mau gitu jadi wali sapi ini panjang repot Imam Syafi'i itu lucu sampai nak ngaji muin ini tak orang Mustafa taruh nah sampai ngaji muin lah Hei, iya. ana wong wudu surup ya, ben ruwana ya wong surup ning gone kali terus niat wudu sah to cara madzhab Syafi'i sah kan senajan to dekne niate kok sekian detik yang diandikan tertib ora kasil ter gara-gara nisab berarti tertib to orang Oh suruh pak langsung jadi tuh, <laughs> Agak tertib bagaimana? Mau oh, spontan, spontan rotok. Lah Imam Syafi'i ngono iku darani. Tapi di saat yang sama darani wajib ter. Ya makanya aku mau tapi mantap pak. Itu kali mau tenang, ora aneh gitu. berarti Imam sapi parah. Parah tuh Imam Sapi itu. Bagus jadi kiai, umat Islam butuh surga beda. Nah jadi tuh gerbong urip biasa tuh gitu. Raiso sama protes kiai, ih jadi bebas kok Padahal nak nyari atau wong Islam kudu jujur. Penting kudu jujur. Pancen apike ngoten. Soal kowe rasa nglakoni yo ya wis kudu tetep ngomong kok. Apa tenan? Jadi sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau rukin tetap standar. Nabi itu wongnya e pemaaf. Orang pun Wah, tak dok para dadan miroron bakola. Ora iso diprotes. Lanjiran piambak ya kok sering muring-muring. Ora urusan kan apa ngaji tetep nerang. Akhirnya aku iki jujur. Lah ya Nabi ra aku. Tapi ora iso peteh kuwi muring-muringan terus hadis iku mbok takwil, nggih mboten. Iya, iya. Malah sampean ora ju. Sampean nggih ngoten, masuk numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib napa kuwi sing wedok. <laughs> Omah iku wajibane wong lanang, ora kewajibane wong wedok. Iya, Sampeyan ora iso dipayu jalan kok manggen omahe bojone. <laughs> Ora iso iku tet tedir nak syariat. <laughs> kok nang hukum. Nggih Ora iso kumpul awale perkara kondisi ne sampean. Ora iso. Wae ngoten, niku pentinge iki jujur yo ngoten. Ora iso nglakoni kok oh, kok diomongno. Lho tenan. Wa iku qadilan min alam nasunna bu dunya wajibin yasin lan wasil adu tauhidi qaliyane. Wasil adu kali. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junuban junub matur ing posisi. Maka atus sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh marto iku Maraton si loro ya dulu yang beraya ing marot apa mau sakit yang menjadi alergi dengan air. Allah sabaran dan atas ilmu musafir. Kau jahat atau kau sopa hakim salah visi pun saya kira kafe lalu eh saking pun isi eh jadi biasa si hadas semua. Kalau isi maksudnya hadas si orang isi kelam saling ngetot yang hadas. Alamat kemunisau kau kayak demek atau nah, alamat kemunisau nanti saat ini perlu tos atau kamu menyentuh perempuan jadi istilah asli Quran kamu menyentuh perempuan terus madhab syafi'i darani pokoknya lanang itu bersentuhan itu batal baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek ini mustahil tapi madhab lain enggak yang dikatakan batal Quran itu subjeknya Allah masih menisa kamu pegang perempuan hidungmu batal tapi Quran kan tidak mendiskusikan nisanya sendiri batal posisi objek, posisi malmus, secara bahasa anak ini, yeah. posisi isi makul yang kena nah mulai cara sampai nak ngaji mahal ini kapan-kapan mulai nih kalau nih kepengen atau meriki itu nak sakit nambel makhot ngambil kersane pedi tengah hal diterang sebagian madrasah sapi darah ini sing batal niku namun sing demek karena Allah hanya menghukumi sing demek sing gitu apa itu yang rame kalau zaman mondok zaman setoran koran ini saat ini kathah kiai alim nak fatwa, nak sampean haji to towa. Kesetuh wong wedok dan tidak bisa dihindari. Iku inti kalimatnya. Di mana malmus asal kowe niat tentu kerat dihubungi Karena kayak di waktu susah menghindari bersentuh. Padahal kowe ra suke, kena kowe jawab ya wong senyentuh. Ya kena hukum bang. Mereka Quran nyebut Allah mas tumun sama ngaji teman aja yang kilati ulama nonton nonton sing darani subjek atau objek sama-sama saja. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia. Oh, betul. Tapi kiai anu sing alim untuk kondisi tertentu ya kata pas toa atau pas kesulitan air nilai sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus tidak. Sampai gitu. Tapi itu tadi untuk orang Indo memang rata-rata fatwa sama-sama kata. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas mau cari lagi kan susah. Iya dihukumi apa? Kelamisnya saja, malmusnya tidak tidak. Eh sabab komisu di ayat ini sabab tetap komisu bagiannya ayat ulama sunni di ayat ini ayat ini. Kalau tak jitu mengkora mesti sirokar kemah ibadah tuh lagi jadi kelima. Fata yang mau mengkong beliau sirokar eksekusi eh eksekusi ke se ngejawa sirokar ke dan bayi kan ini turok yang Eh turok kan tuh yang sini turok Pamsahu mongko basuh sira kabeh wujuhikum lan wajah sira kabeh wa idiakum lan tangan-tangan sira kabeh. Pamsahu wujuhikum wa idiakum lan tangan-tangan wa idiakum lan tangan-tangan sira kabeh ma'al wis bagan sertane sikat. Minggu saking ikilah gitor batek ini ini saking lan sira gitor batek ini lan roh kula. Rone ro ngaten. Wal bau tiba golek besok rona besok. Nah, kuman kumen. Tiba. Sudah disentuhkan, besok menyentuh. Wabayana lan jelasno pasunatu sunnah anal murada satu sendikarono gusti aku lan Iku no dua anggota di masjid Maju orang ngerakakno sopo apa apa. Ya taala sebagai gawe sopo wali ngatas sira kabeh. Kharajin sang itu sembuhkan. Di Allah tidak menghendaki ada kerukan, ada kesembuhan, begil kesembuhan. Lainnya nak ngaji sampai mati. Allah yuri dua suruh menyusra, walau yuri itu dikumpul. Orang-orang merasa lagi, sumpah-sumpah. Gampang, masih gampang lo sumpah. Sumpah kalau saya dilatih teman mulai ya, sumpah. <laughs> Gua nanti protes sampai kiai ini sumpah kan. Gus nak murah kan Nah, sumpah saya itu asa. Nah sebutin itu. Sumpah tuh rasa tidak latih, gua kena ngomong ngerti radi belum jadi di duit, gua sumpah kiam. Dapat nah, akhirnya bener jenengan. Jadi kalau orang anu tak pikir, gua sumpah rasa dilatih. Iya betul. Mau mulai saya mulai nanti rasa dilatih malah usah dilatih. Sumpah. Zaman sedurunge iku wis enggak enggal. Jokono gempa terus kalau sedurunge gempa atau napa? baru jenenge enggak Zaman ngono gempa ya mun sering. Paman ra iso tapi ini harus tambah parah mereka gue tukang iling sumpah zaman orang gempa ini ya iling sumpah kamu lah saya jangan iling sumpah kenapa ya mereka gue rata latih iling nikmati Allah pas guru Allah nah sampai iling nikmati Allah terus tentara cara berpikir Ya orang-orang gempa ya rahmati Allah. Bar gempa ya rahmati Allah. Carane ngomong terus ngomong lagi <laughs> Ya aman gempa ya rahmati Allah, bar gempa ya rahmati. Dan itu yang digedaki Quran. Fakuru ala Allah ila Allah Jadi orang itu disuruh lebih eleng nikmat ketimbang eleng musibah. mereka eleng musibah dadi musibah. Mun zaman saling dibujuk. Ini contoh singkat, gampang. Bojone sampean murah tapi misalnya sama eling kelebihan, yang gelem kira-kira itu sing gelem apa. <laughs> klub eling nih, aku atau di duit, ora di di Nah, itu kurangannya kan sudah. Terus ngangguk, terbit terburuk dan <laughs> mangan motor, motor. Kowe nak eling nikmat tetap syukur. Saya sama mangan sego BTM, Sama tidak. Gara-gara saya makan nggak lapar. Itu gampang syukur. Tapi nak sampean eling ini tidak memenuhi standar masa empat sehat lima rokok. Jadi orang itu dan yang dikehendaki Allah orang mengingat sisi sing dadekno cukup pas guru napa ala ala artinya pira biro ne Mulai Imam kotor Qadir ada tiga nama asing ngapal akib hentikan nopo al fakiru sobir Abdul minal gonisa tapi terus dia mungkin yang paling benar al fakiru sakir abdul bin huma orang fakir kamu syukur malah abdul <laughs> mereka syukur terus selalu lebih baik lebih baik Iya, terakhir kan ditutup lah. Fakir kok sabar, apa? Syukur orang sabar. Fakir sabar wis hebat, hebat mana yo ya, fakir itu. Ya, hebat tuh, murah ya, gitu iso <laughs> Iya Gimana? Lo nanti duit, gue kan biasa gitu. Orang soal duit tetap syukur kan. Nah sabar biasanya. Biasa adone loh gitu. Orang di duit dia sabar gitu. Tapi orang di duit tetap syukur ribet. Sampai mungkin nak makan tak duduk tak ambil. Jadi sampai kopi terakhir diputus. Wal fakirul sakir abdul min rumah. Terus paling rano tandingnya mau pikir ya saksu syukur. Wah, paling sulit gini. Makam paling bubur. Betul nanti macam Pas turun apa? Alam. Wali malah wala diri itu kok. Eh doikin, ini mas yang perkara fardu nomor tuan sopo Wali itu ngatus rokatin nanti di sini juga Itu aku buatan ini Wala diri itu tapi dengar sana sopo wali itu sopo ini sopo wali Mina akses yang berapa kata suruh itu bilang berapa Wali itu malam sopo yang pernah ada sopo Nikmat yang macam wali itu ngatus Nikmat disempurna Islam, Islam Ini mau Allah di saro idin kelawan rangno biro-biro syariat tas nomor nomor di te kafir tas tasbih nasbih sira kafir jadi gini ini ini berapa nih mati Allah terus ini gitu terus buat buat guru nikmat apa jadi uang butuh terlatih eling nikmat timbang eling musik meskipun sebagai basaria ya wajar uang kadang-kadang eling musik tapi standar syariat tuh orang lebih disuruh eling apa nikmat itu standar apa syariat Memang secara ya, wong sering ini susah, tapi standar tarekat itu buat guru nek matau, nek matau. Meskipun dalam realitas hidup tentu saja tidak ada sekadar kadang ya ada nek gak musibah. Tapi standar tarekat orang disuruh ingat sisi nomor. Paham? Jadi sesuatu kalau terus akan buat guru nek mata Boleh insya Allah malam sesuatu sih. Insya Allah. Oh, iya, iya. Iya, Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wasaqakum idh qultum sami'na wa ata'na wa sabbihu. Innallaha 'alimun bidzati Wadkuru lan ilinga sira kabeh nikmat ing Allah. Alaikum ing atas sira nikmat di islami kelawan islam ini takdir islam wami bulan perjanjiannya Allah wami bulan perjanjiannya Allah Ahdaru tegesi perjanjiannya Allah Allah di rupane Wa jadi perjanjian watakok watakok engkang mengikat Allah wataku ingkang mengikat sapa kum ing sira kabeh bihi kelawan nikah dan ingat janji dengan Allah yang diikat ahadakum alaihi ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing sira kabeh ahada tegese mengikat sapa Allah kum ing ada kabeh alaihi ngatasé ahad Ifkul tumnalikane ngucap sirokabe lin nabi maring kanji nabi sallallahu alaihi wasallam ina bayatun nalikane biat di asirokat ina bayatun nalikane biat sira kabeh kuwi nabi kowe ngucap sami'na wa ata'na sami'na siap rumono kita tolong rumono kita wonten kesiapan rumono wa ata'na lan nikmat sepuluh. Fikul lima yang dalam sekabiannya berkorot tak muru perintah panjenengan Islam Watan dahalan yang panjenengan Lima bayane yang perkara nuhibu kan seneng sopoh kita wanak robulan gede sopo Wattaku Lan wadiyo surah kabeh apa hae apa Fimi saki yang dalam perjanjiannya apa Ya wedi antang kudu Yang tong rusak sira antang budi yang teng rusak sira kabeh kuwi kita inna wa hasatam da Allah alimun dan sing pirsa tidak disusu inna wa hasatam da Allah alimun dan sing pirsa tidak disusu lawan wong kang diri maksudnya berjeti hati Bima tegese perkelahan perkara fikul ingkang ing dalam pira-pira ati Fabi mongko kelawan saliyane kula awalai iku Inna wa satun Allah wa alimun dat sing perso bila disusu lawan apa isine dodok. Bima tegese perkara jika ing dalam biro ati. Fa bi wali mongko kelan saliyane kula mafi kula aulad Ya ayyuhalladzina amanu ya eling eling wong sing iman kuno ana sira kabeh iku kawamina iku wong sing jumeneng mengambil peran. Oh iminat di jumeneng kabeh menang ngambil perang lillahi krono Allah ini kelam kira-kira hak-hak ya Allah syuhada hale menyaksikan kabeh hale siap jadi syahid atau hale menyaksikan kabeh bilkis di kelawan keadilan bilkis di kelawan keadilan ay bil adli bilkis kelawan keadilan wala jimannakum sana'an qaumin ala Allah ta'ala wala jiman nalan ojo gemban mendorong jangan sampai dorong kum ing sira kabeh yahmilana tegese dorong kum ing sira kabeh yahmilana tegese dorong kum ing sira kabeh apa sanaan kau apa gedeng salah siji kau tegese bumbu kaum tegese gedeng kau kamu jangan sampai terdorong karena kebencian terhadap satu kaum penting ya sebab nuzul ayu farqese misalnya gedeng wong kafir jangan karena kamu gedeng orang kafir terus ala ala tas yang to terus orang adil sih kalau kayak gedeng Cina terus orang adil nyolong barang yang kudu tetap haram itu sampai kalau gedeng Cina atau gedeng wong kafir sampai ngalah lo kudu ngalah lo itu jangan jadi jangan terdorong karena kebencian untuk tidak berbuat adil fatana lumin mongko merkoleh keuntungan siro fatana lu mongko merkoleh keuntungan siro hidup lagi kufar di adawati krono ke musuhani kufar jangan sampai karena ketemu kafir terus kamu tidak ada sehingga kamu untung itu tidak boleh ikhidu adilo siro kamu ikhidu adilo siro kamu adil fil adil yang dalam ngadepi musuh itu bisa sih adil Ya, ya, wawali lan wong sing mbok seneng Unson perang di wonten persedia Awal istirahat ya buat istirahat ya buat kita jam jeda kegiatan senjata nyerang itu beneran sama Sila yang dalam musuh Wal-wali dan tegas Dua te adil ayil adil, di se adil Wa akrab dulu para kita pemain kuat takut Lan mutiwa sirakabe Allah Jadi adil ini gini dan ini menunjukkan Imam Syukri yang alim banget jadi ini diterangno jangan sampai kebencian terhadap satu kaum itu mendorong kamu mendorong umat Islam untuk tidak adil ini diterangno idilu fil adui wal wali berbuat tak adil baik ngadepi musuh maupun kekasih wal wali lawan cerita tentang dan sohet kalau tambahin dan sohet orang paling dibutuhkan Nabi saat itu ini wasi itu jenis Hamzah Jadi saya Hamzah itu nanti. Nabi Kekasih Nabi Terutama saat itu, saat masa-masa sulit Saya Hamzah yang gila kopi asal juga sepo Itu rak kabuntet tentang perang Kabuntet tentang perang Sing mata ini budak Habasi, budak Iran Gadanya ini ini wahyu saking ini Nabi karena Hamzah itu sangat penting bagi beliau paman terus sangat berjuang apalagi masa-masa Islam ketika jasadnya Hamzah dia adel pasti bahkan jantungnya dikunyah-kunyah kalian hintin-hintin di dunia bisuknya zaman tersekap Nabi saking ini ngendikan fawawola umat silan Nabi kasapi narojulan narufah kematian ini dengan pasti saya balas dengan 70 orang jadi nyawa satu nabi dibanding kita oh, Fawwah ya Ami demi Tuhan ya Ami kematian engkau akan saya balas dengan membunuh 70 orang apa itu saat itu juga Nabi ditegur ya pangeran wa in aqab tumfa'a lima bimis lima uqibtum nabu wa in akobtum lamun nyiksa sira Muhammad kalaupun kamu terpaksa membalas menyiksa yufa ya akibu binis lima uhibtum kamu harus menyiksa sebanding atau setara dengan kamu disiksa itu Hamzah masih otopo nyawa situ kau yang mau mati ini nak nyawa Iku apa tadi jadi Nabi ketika duka Pawang pola umat jalan Nabi kaya amisat Sabina rojulan tal kematian engkau akan saya balas dengan 70 orang kafir langsung nonton ayat wa in aqabtum fa'aqibu lima itu, kalau engkau membalas Muhammad ya balas yang sepadan Wes mono pangeran ijen Rosno wala ini sabartum tuh lagu aku Engkau mau ra itu tetap tetep kafir Ini jelas-jelas musawahsi pembunuh Hamzah. Ya. Masih ujek kafir, posisi ini mata ini nopo. ini kumawan ketika kita balas lebih buat nasa. Ketika balas lebih buat nopo, buat nasa. Kemarin cuma jari-jari tombol, jari-jari itu malah malas gue malah Jadi ini pun nunjuk nona adil itu fil adui nopo wal wali. Jadi fil adui yang dalam musuh. Jadi itu termasuk sisi praktek non nabi ketika wahsi mata ini sinten Hamzah Niku Nabi kepengen males gitu tapi secara hukum kisos ya satu banding nopo jadi kita terus konten ayat nopo wa in apotum ibu bimis lima ukitum terus Quran ini terus nawala in sobar tum lagu akhiru bisobir lupa mau kue sabar Muhammad lu ya tenang Nabi milih sabar ke sabar dianggap kelas yang lebih baik ke istilah Allah lagu akhirul <coughs> delalah terus pasti masuk Islam belum sempat dikisos Nabi dibalas dendam pasti apa masuk Islam malah ini pun peringatan nah kiai masuk tau orang mati mati kita punya Nabi sing pas itu mati <laughs> Nabi Muhammad pas itu dan itu memang yang digedaki Allah untuk Nabi Nabi Nabi mulai masuk nomor sing dan ya. Kau Nabi gambar pas perang Uhud tuh jawab jumpa wajah luka, waktu sirat luka iya tuh. Gigi serine itu sempat. Satu-satunya perang yang Nabi sempat luka wajah wasujan apa? Wajah, waktu dunia kaki ini geluka. Sampai Nabi masuk nol nah, kayak fayus kau umur palu ambia ibarat. Ngomong rata rangaras, kecut, ngosong Nabi ini. Nabi maksud lo ngomong orang Arab hijau masa ambil nabi ini kurang tapi ambil Allah malah diturunkan ayat laisa salah minal amri syaikun aw alijum, alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun salah laka amri syaikun mat iku ora urusan kowe kok terus ngilani uang ra iso tobat ora urusan laisa laka minal amri napa syaikun ora urusan cek Allah ngekei tobat cek ngekei azab aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum Pak Indah Ghazali orang urusan aku ngekei tobat ngekei ya saya itu tenang sakwise ku lama ijma neng periode nabi ku pasut bukan. Umum umpama tetep ono ya serapati mandi Kemudian pasute kalau sampai kiai pasute ning santri Kalau kiai sana ke santri korban pasute gitu kok santri malah mandi kadang soleh santri ini dan itu penting kalau elingakan ya. Saya itu pernah baca kitab di satu Itu rata-rata ulama. Sampai tak beri loh ini. Kalau bodoh di rumah tuh gue rajin ngaji nih ini paling akeh mau ngapa Quran. Jadi kalau ini dalil Quran, bukan Quran. Bodoh ini celaka. Kalau banding non, Nabi Ulul Asmi itu kesepakatan ulama kan sinten mau Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Sinan, Muhammad. Jadi sinten No, Ibrahim, Musa, Isa, kita Nabi dalam isotul merot sampai si merot yang kitab-kitab merot dan itu ada di hati sokai terus nunggu di ini ngaji ngaji modul santri tapi saya tetap menjaga ini ya. nah sokai sokai nomor modul modul sudah. ada modul kita ngisi hadisnya diberi hadis semua. modul kalau NU repot, kitab diimani tenanan diberi hadis nopo. Malah NU itu nyanyi anak yang akademisi. Semua santri NU yang kuliah di Al Azhar mesti ketinggian. Kegiai andalan kitab Durotun Nasihin. Padahal cara keputusan ini ya Durotun Nasihin banyak ngandung hadis nopo. Karena tak kok ngomong sing alim hadis, mesti monis dan sudah nasikin apa? Sementara nih kalangan NU ini udah di kitab Anda ada favorit. Gampang. Ya tak sampai semuanya ora mungkin. Durung nasir mboten mau betul. Artinya nggak bisa dibela. Saya itu pernah mentakris Durotunas itu paling yang bisa dibela itu sekitar hanya 15 persen. Itu pun tidak sampai sholat juga orangnya. Kalau doa kan nggak apa-apa. Ya. Doa itu masih bisa dilakukan tapi nopo mundur. Ya mutu itu gara-gara ini kok jinak kan Cuma kerunak-kerunak rata tahu sinar Pokoknya Gusnudon biasanya keikatan Jari Ini kalau cerita yang tidak mundur Dalam kisah merah, dalam hadis yang tidak mundur Itu kan Nabi Muhammad ketika merah kan ketemu Sinten Semua Nabi Muhammad Ilanu, kecuali Sinten Ngendikani sebagian ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak dipertemukan dengan Nabi Nuh? Mereka Nabi yang syariatnya itu harus masuk. Mereka Nabi Nuh itu gue watak masuk. Ini ketika kecewa ambil kaum, ngendikan apa roh gila tadar alal ardi minal kafirina roh daya. Gusti, ngomong kurang ajar, ngomong sama entek nomor disunamek nomor bila tadar alal ardi minal kafirina roh daya. Satu pun jangan sisakan. Terus mau Nabi Nuh monis generasi kemudian. ka intadar hum yudilu ibadah gawala ya itu ilah fajiron kafir. Mereka tiang tiang kafir marka. Ini anak yang mesti marka marka. Walaya itu ilah fajiron kafar. Mau mau anak oh ya kenapa marka Fajiron apa kafar. Terus itu dituruti oleh pengiran. Teman banjir bandang intinya selamat namun tiang bolong dulu. Tapi ketika periode Nabi Muhammad, ini bersahabat roh, benak dua ilmu ini. Ketika periode Nabi Muhammad, beliau diusir dari Mekah, disakiti. Seorang bangsawan dari keluarga terhormat tapi disakiti bahkan oleh kaumnya sendiri, diusir. Ketika Nabi diusir ke Mekah, ini itu pas hijrah dan Habasah. Hijrah Habasah itu pulang. Wah, itu ini pamer ilmu, tapi tak niat ya. Bohong NU kelemahannya santri pilih kitab sing tak sanggup jadi roh oke murah kita salah salah mesti fatwanya tawakal itu pas mereka selani ini, sini <laughs> sampai arah arah sini jadi artinya murah roh tak sanggup cocok mereka ini ya kombinasi tawakal mereka ini terus cocok eh. tapi aja ini orang niat dan zaman itu bisa mengukur Gusti Wong tawakal apa kan? Nah, tawakal tenan mesti api Itu urusane akeh orang. Nah itu ketika ya, ketika Nabi Muhammad dengan kondisi separah itu Jibril menawari ya Muhammad kalau kamu ingin orang-orang Mekah itu kita habiskan sekarang tungkep ini Jawabnya Nabi jangan kalaupun mereka tidak mungkin saya berharap anak turunnya mungkin Nabi memandang dengan penuh optimis. Kalaupun mereka tetap kafir, saya berharap asal ayukri jamin aswad bima ini. Saya berharap dari dinasti turunan mereka, ono wong sing iman ya. Tenang Nabi dituruti. Umar preman pasar anak yang kotor, Gua kan saat itu anak wong kafir semasa Islam pak, termasuk si tidak Umar. Abu Bakar bapak itu saya kafir, Abu Bakar. Terus dituruti pangeran nanti saat ini. Nabi Muhammad dungane dituruti pangeran atau sak yang bisa mangke malah ketok benerin Nabi Muhammad timbang Nabi Nuh. Teori Nabi Nuh jelas salah. Nabi Nuh kan ilah di markai mesti dia anak markai. Walaya itu ilah fajiro. Nabi Muhammad bos. sekarang tuh yang nyata, yang mudah disaksikan tuh fenomena TPI TPI. Di kota-kota tuh bapak erong sholat, anak pinter sholat, buku sekolah TPI TPK. Bapak erong sama Quran, anak mau Quran boleh jadi sah itu bukti bener Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu isowai wong dolim ada anak so isowai wong bapak erang alim anak e. ngalim Enggak, enggak, enggak. Bapak air e sama maca Quran, anaknya e malah kaget ya, timur sama maca saya Lah santri Mbak Nawawi itu sing kopat kaget bapak air. Dia betul. Kata-kata itu sih mau datang sarang teng tegal itu teng putih-putih. Ada anak ibu belajar sok ngiayi kok nasab kedua tak kau bapak mesti izin gitu betul. <laughs> kan jarang ngalim si nasib PHP. Maksudnya kayak keluar nasib PHP. <laughs> yo ya, bapak yang ngalim, bapak yang ngalim, anak yang ngalim kan jarang ya maksudnya sih nasib PHP. Rata-rata kan dia ya nasab anyar gitu artinya bener Nabi Muhammad kan nggak bisa difonis kayak Nabi Nuh nah bapak markai mesti dana markai bapak bodoh mesti dana ya itu sebagian lama ngendikan itu sirine kena apa Nabi Muhammad gak ditemukan sampai Nabi Nuh yang itu merah mereka gak sama gak mereka rapati cok rapati cok paham ya jadi sama profil sih Ya karena itu bahkan Nabi Muhammad nanti jajal pasute teng perang Uhud, itu ditegur pengen pengen. Oleh negur pengiran ekstrim. Wong sing dipasut Nabi malah diparingi iman, jadi ku wasi. Negure ekstrim. Jadi cara gue gudeg santri paling gue gedenya malah santri gue sengalim, alim. Bahasa ini, ah, oh. <laughs> Jadi diboleh ngoten. Kalau gue seneng fatayat, gue arep-arep jadi mantu, malah anak merasa malah seneng bisa itu gaul sing musuh emperalor atau pangeran sing eling no kiai gedeng bisa itu setengah gaul setengah anak anak itu som ditetir sama iya. jadi nampun nampun ngoten gue, eh. ya, ini jenis apa? Laisa laka minal amri apa? Syekun aw yatufa alihim aw yu'adzibahum fa innahum apa? Jadi itu tidak urusan kamu. Paham ya? itu harus idilu fil adwi wal baik kamu seneng maupun kucing tetap harus berbuat dua te adil adil tiksi adil apa gue parah parah ke takwa mari tapi jadi dimaksud mau balik ini buat tamu buat tamu lalu dia sirakabe ya jadi sampai saat ini kan ngaji deh gitu. kenapa ini dibilang lagi bertakwa takwa inna wa khabirun bima andikan kata Allah tidak disebut ya kayak kayak keterangan saya kemarin ya orang nih Islam berais karena pakar barat pun pakar komunis pun sepakat kalau adil lebih baik karena keadilan itu justice itu yang bisa menjaga keseimbangan dengan keadilan maka keseimbangan terjadi Nah, yang beda orang Islam mereka nyebut Allah itu tak takwa kita adil tidak karena keseimbangan tidak demi keseimbangan ya memang itu karena perintahnya balik balik sing iso bedakno ilmu Islam ora ya Islam ya napa ini ah. berkawan nih ya. mereka kalau dari segi adil penting danda ada harus orang Islam orang kafir pun sepakat kalau adil lebih baik mereka juga punya peradilan istilahnya justice lembaga apa jadi bedanya ya Pak jadi ya kita meyakini bahwa hmm. kita adil atas perintah Allah Wataku Nanti kalau tambah yakin, habis nah, teori kulon bener macam kan mesti ngotot selalu diulang terus kuat tak kok lan wedi sira wa ing apa napa satu napa kopi iku dat sing pirsa bimar lan perkara tak maluna kang lakon sira kabeh bayi jazi kundi moko malah sapa apa kum sira kabeh lawan mata wa ada janjani sapa apa wa apa alladzina amanu ing wong sing iman wa amal saleh lan lakoni amal-amal saleh iman lan ngamal saleh jadi wa'atan khasanah Kelan janji sunnah Lahum tetap kedui aladina aman wa amin sholika Iman lan lakon Maghfiratun utai pengempuran Maghfiratun utai pengempuran Wa ajrun dan ganjaran azimun Wa ajrun azim wa ajrun azim setiap kali ada orang baik mesti jaminannya sepuluh jadi sepuro itu rata-rata ulama ini orang baik itu tidak mesti yang tidak pernah masjid ini. Paham? Orang baik itu bukan berarti orang yang terjebak sama Allah. ya Melani istilah pengiran mereka yang iman dan amil solihat itu untuk sepurana. Artinya apa? ya Kalaupun mereka dapat iba itu jatuh di sepuro. Jadi kesalahan pula ngendikannya ulama-ulama kesalahan tula tunaf ya tidak munafat tidak berlawanan dengan kesalahan karena tidak Nabi fi sayyat sayyatal hasanat apa tampu. Jadi kalau habis jelek lakukan hasan. Terus tampu gak maka kebaikan itu bisa melebur Jadi Ya, ini inal hasanat yudinat kebaikan itu bisa melebur Mulane ini lagu maghfiratu wajib hati dua jannah. Waladina tuh ake kafar kan kafir sebelah dina, wakat dan bulan menistakan sebelah dina di ayat dina kan sudah ayat orang kafir dan menciptakan ayat-ayat. Nah, ini geleng-geleng gitu. Bisa saya ngaji ini yang membedakan umat Islam menyebut nah nah itu Allah saya atau kami kafir dan mendustakan ayat itu kata Tuhan ini mati Andikan fenomena alam kamu amati secara sains murni secara pengetahuan murni maka dengan sendirinya itu tidak ada ayat Ya betul. Karena semuanya bisa diharmoni. Gempa yang bisa diteorani pakai deteksi macam-macam, pakai teori patahan bumi, geseran tanah dan sebagainya. Ya Hujan kayak ngoten. Dan om, ilmu Islam sendiri itu ngaku ilmu falak. Jawabin ya, ilmu falak. Dalam ilmu falak harus kita mau musim bisa dideteksi aja buat. Karena putaran matahari itu kayak ini, kapal tadi di posisi ini maka musim kita kalau posisi ini musim soal. Maka semua kalender gaweannya memang Islam lah tetap akhirus soal, akhirus sita awalus soal awalus sita itu semuanya kan bisa diperamal sebelumnya gitu karena bisa ya memang secara ilmiah bisa dan sing beda nopo Islam be meyakini fenomena itu ciptaannya Allah itu toh kalau fenomena alamnya secara telanjang secara itunya itu sama untuk keputusan pala wong Islam wong kafir bisa sama. Jadi gak iso sampean ibu ngeramal kesenangan pangeran memang secara ilmiah begitu. Iya betul. Sama nak dua tengkalan derak tahun 2007 kan sakit tidak mencari gini betul. Yang dia adik bahkan 2008 kan sakit tidak ini sak musim ini. Ya, rata-rata bener. Karuan musim cek gampang petani mau sakit. Detail matahari gerhana atau rembulan itu bisa diukur detak dimulai dari jam 7 seperempat lama gerhana 5 menit koma berapa gerhana di sisi rembulan sih kan sakit dia bener kan hari nah, ya bener sama nak dulu dengan kalender itu gerhana terang detail sekali ya tapi andai kan kamu meyakini secara pengetahuan total maka tidak ada ayat tua karena itu bukan fenomena alam tapi ketika kamu mengatakan itu terlalu ajaib, juga ya kayak wong kuno ditutupi pentung dan berkejar bulan di pangan buntok, benak bulan yang mirip. Akhirnya ya sama sekali tidak itu. Tapi kamu terlalu ilmiah juga akhirnya membuang tugas karena kamu menganggap itu sebagai fenomena alam. Ya. ya. Nah, itu kenapa disebut bahkan dari ayat keluarnya orang Islam itu ciri utamanya karena menyebut bahwa fenomena itu kesannya Allah. Oh. Meskipun fenomena yang dikersaan Allah itu akan terjadi selalu begitu. Karena Allah punya sunnah pada Allah. Itu mulai rian, zaman Imam Ghazali, zaman Imam Khawarizmi, zaman Imam Imam Qayyim, ya, Falak itu sudah diakui. Karena memang ya akurat. Ya betul, rata-rata Allah akurat. Umpama salah panjang tukang disabir rompati pinter men nebak. Jadi ini panjang salah tukang disabir, betul kok ilmu hisabe salah nih salah sing noah sing itu sing itu belum ber tapi nyata di situ kotoran itu gerhana dia nak musim wong tani cek so sakit gitu musim nopo panen musim rendeng ketiga itu sakit nak gerhana kan sampai detail gitu sama nak delok teng kan detail sekali gitu dimulai dari menit sekian lama gerhana sekian detik bahkan sisinya di sisi ini terus tidak total sekian inci malah nih pulau ini pun tenang penjinaan nasi pulang itu kudu menurut saran pulau kecelakaannya umat Islam kalau ini ngaji negara Bojonegoro tentang Budi saya itu akan selalu fatwa sampai mati kalau fatwa kecelakaan terbesar umat Islam itu nganggep ilmu Al-Quran rumangsanya urusan istighfar tidak dosa istighfar tak nakal ya tuh tapi Quran itu kan tolong juz dan itu berapa ribu ayat yang murni ilmiah itu andikan umat Islam itu mau mengamati Quran secara total kafah itu nggak ada orang terbelakang ya taruh saja saya contohkan yang kecil-kecil saja yang mudah sampai kenal ya kasus yasin saja lah yang sampai mudah kenal itu tadi itu wal komarokot karena manazila hatta ada kalau julid rembulan juga punya manazil itu bawa di buruk ya, lasam siang bagi lahan ya, antutrikal komar satu musabukunahari Matahari tidak mungkin nyelip bulan, mereka niku matahari menyelesaikan putaran setahun sekawan, bulan per bulan selesai. Karena bulan tetap lebih cepat, gak mungkin seringnya nyelip bulan. Walau lain itu satu nahar, Bagi orang mungkin nyelip rino. Berkau haki kotul amri itu rino terus, karena matahari lebih besar ketimbang bumi. Mestinya haki kotul amri rino terus, rino terus. Sehingga dia bumi merkono hijab. Jadi posisi bumi sedang gak di atas, tapi ya, posisi matahari itu ada terus. Walala itu satu pun harus sebab itu mata bengi guys, bisa lihat rino. Mereka sih kaki kotor, angker itu rina nih orang kok bengi. bengi. Kulun si sebab pun semua tata surya ini orbitnya masing-masing beda. Terus terus begitu Tuhan. Cuma sih beda nong Islam itu difaktorkan karena kehendak Allah. Tapi secara ilmiah dibahas detail sama Quran sampai ada ayat kata ahli falak sama orang ngaji falak falak itu orang-orang alim wa ala kulli dhamiri yatina namin kulli fajin amin jadi ke Mekah orang-orang haji itu dari penjajahan mingkuli fajin sang saben-saben penjajahan amikin kan jeru makna dasar amikin artinya jeru, betul nanti karena kalau betul teori ilmu falak bumi bulat bulam maka istilahnya memang jeru berdua Iya betul. Iya. Kau kayak bola berarti istilahnya dulu belajar di Makanya Quran itu konsisten Islam. Walau akhiru wa hunna sabimasa kasabuma taro ke ala do. Ya orang istilah geger karena memang dibayangkan kayak bola, bola jadi ono jero angin ah, posisi ini ngisor ono posisi ke Lalu kan bumi katus kata kan bukan enten istilah jero Mung setara gitu ya rata paham tapi ilmu ini hilang menjadi sederhana di depan orang itu sampai menjadi sederhana. Pokoknya mau coba nangis istighfar. Sebetulnya itu baik, istighfar itu baik. Tapi sampai dia harus jujur tak apa hanya itu yang dibicarakan Quran. Nah, itu masalahnya kan nggak apa hanya apa. Ya, termasuk yang ngaji kemarin psikologi masyarakat kan kayak itu. Allah menuntut umat Islam harus jihad. Kalau jihad itu ada resiko, kata Allah apa orang galim beradu resiko. Itu kan ilmu sosial yang luar biasa intakunu ta'lamun apa indahum tak tak ta'lamun wa tarjuna menawwa malarjun kalau kamu orang-orang soleh merasa sakit karena jihad apa orang-orang dolim demi dolimnya juga tidak sakit sama nak iya resiko mergo musuh apa badan narkoba gak di resiko ngadepi intel ngadepi kepolisi kepolisian ya. kamu jadi soleh khawatir apa jadi WTS tidak penuh khawatir khawatir air khawatir gimana dia betul, khawatir orang payu. Artinya sama. Makanya Quran memberi motivasi sama sahabat sama orang-orang soleh. Intaku tak alamu nafa indagum ya alamu nakama tak alamu pakai hamzah. Kalau kamu sakit karena jilat, apa orang-orang dolim tidak sakit karena dolimnya? Toh kamu punya kelebihan watar juna minallah walayarjun. Kamu punya kelebihan kesalian itu berharap pada bakas istighfar atau bakas psikologi. Tetapi itu tadi terus ilmu Quran itu sederhana pokoknya istighfar nangis itu memang tidak jelek tapi kok terus jadi itu tak itu kan lucu gitu kan bukan adil ya, itu mau itu jenis adil kalau oh, ada ini adil itu apa berapa kita apa ya orang adil orang adil orang oleh itu buatan angsal jadi harus ngaji Quran itu ya, dulu visilnya nopo jadi baca Quran secara jadi buatan buatan milih sing sak senengnya ya, mbak nah, mungkin sama kayak Umi ya suci apa tuh miru nabi ba'du kitab turunan takfuruna apa? Iya. tiba manis sebagian tapi sebagian tidak. Ya aman, gue ya eling-eling ngomong sing iman uskuru nikmat Allah. Ilingo sira kabeh ini mata Allah niku ngatas sira. Nikmat sing disebut memiliki dalam kondisi riyen iki hamma kaum. Eng dalam nalikane nyejo sapa kaum kaum. rumutai te kaum tuh ora seneng Ayat sesuatu ilaikum aidiyahum ayap suku yang to jotosno atau atau di kuno namanya jotosno sopo kau ayu itu di sini gawat sopo kau ilai kumaring sirokate ayu jauh ini berapa tangan tangan itu liu fatiku supaya mata ini sopo kau dikum yang sirokate ini kucing disebut nopo sendiri itu ibu kau yang dulu kan Fakafa aidihum, fakaf mongko ngekang sapa Allah aidihum ing tangan-tangane kufar angkum sing sira. Allah menjadikan tangan mereka ndak ndak jadi membunuh eh wa asomatu sing reksa sapa Allah kuming sira kabeh wa asomatu sing reksa sapa Allah kuming sira kabeh mas sing perkara karo juga ngersano sapa kang ngarep sapa kafir dikum lan sira wa taqwa Nanti ibadah ini balik Wat taqwa lan taqwa sira Allah ing Allah wa ala wa ila nang Allah kalau yatawakkal mung tawakal sapa mungkin ora kira-kira sing jadi kalau cerita zaman dia itu zaman itu Nabi itu gak ada umat namun kita pulau se muslim. Namun gak ada kita pulau umat sing muslim. Mangan benal kufar. Itu setiap kali orang-orang kafir itu mau melancarkan pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Terus Allah fakah faidiyahu. Allah ngekang tangan orang. Tapi yang perlu diketahui dalam sunnatullah itu belum ada bukti ngekangi Allah terus fisik yang fisik galau ngapain jotos teman gendang tapi juga ada teknis riil di Nabi dinyatakan hijrah Berikut termasuk darah termasuk ras itu juga ada keputusan kekang nengono ya betul. Kafir sejarah mengatakan saat orang kafir itu kuat dan ingin membunuh Nabi, kafir sejarah itu sepakat saat itu Nabi kendali ketika wong kafir wis nabi nyuruh Sayyidina Ali li kowe sing nganggo aku tak hijrah nggih iya, terus nabi ndonga terus wong kafir dalah ketura tapi nabi gini terus sing ditinggal tinggal artinya mas tetap selalu ada meskipun kabir sana Allah kita yakin dan sebagai momen kita yakin kabir sana Allah tapi tetap ada ikhtiar fisik ini itu nyatanya Nabi Muhammad sangat Mekah tentang buatan Pak di dilindungi Allah tetap tengok-tengok oleh jalidin tetap kabeh sepakat terus Nabi yang beli. jadi gue marah bumi itu apa menunjukkan betapa tawakal itu tidak mengurangi ikhtiar begitu juga ikhtiar juga tidak berlawanan dengan tawakal yang mulai kalau sering cerita tinggal di kitab-kitab yang ikhya kitab-kitab Nabi itu dahulu, nak satu desa itu ada pabrik itu rawleh melayu mereka paguyup terdiri di Jogja ini wonten gempa, wong rawan yang melayu gempa ya terdiri Jadi sama rasa pindah ke Yogyo, melayu kok malah Tapi ketika era Umar, kalau cerita sejarah, era Umar Umar itu di Medina, ada paguyup, Umar pindah Ketika ditanya seorang sahabat Umar, kok pindah? Padahal Nabi dewi, tidak ada paguyup, kalau ada Jawab Umar, nafir rumi kodarilah ilah kodaril nah, saya berlari min qadarillah ilah qadar jika ini loh misalnya Pak Mustafa melarat orang itu jadi kalau ngalim min qadarillah melarat kok pulau suka qadarillah jadi enak kode-kode qadar kok kan dia suka tuh sama rai so pepe gua wajib ke be qadar Allah kalau sana ini bodoh wis kudu ridho ke bodoh gua rai so ngono kudu nafiru min qadarillah qadar apa bodoh kudu pelayoni ila qadarillah sing ngalih Marah itu dari lah, tapi pelayan ini ikut dari lah sih. Sedangkan juga dan jalan. Itu saya tidak pernah dulu melakukan itu. Jadi istilahnya menafsir rumit dari lah tidak. Artinya apa? Yang menjadikan orang tidak mukmin itu kan karena ketika orang pageblok gak mirip meyakini itu tidak karena Allah. Ketika mire yaudah ini orang mukmin mergo meyakini nak wis mire terus selamat. Jadi gue sirine waktu itu. Lah nak kue mire kok Jogja terus yakin selamat berarti kue suara iman. kue nganggep apa rasa iso musibah kue di luar Jogja. Tapi selajine podo podo kok no Allah kue tetap i, iman. Jadi kue harus ngaji kalau ini selagi ini kowe nyebut Allah berarti kue jadi iman. Karena Umar disebut ngene kau dari lah gila kau ila lah berarti kan tetap momen terus bagi karena masih nyebut Allah. Iya, iya betul. Ya kan berarti bener masalah tuh. Karena masih nyebut Allah nafiru lah. Gila itu qadar. Mulai nak bener sengaja ini kata sing apal Quran nyangkut mati gimana? Ketika orang munafik yakin dengan tidak ikut perang, maka dia selamat dari mati. Sebetulnya secara rasional itu masuk akal dan masuk akal umpamanya ramal perang berarti potensi selamatnya lebih tinggi ketimbang ya tapi fakta menunjukkan kadang si orang perang yang malah tetap mati. Sementara sing perang menang. Malah ketika ada wah nama takut di dirkum mau walau kuno di guru jib saya. Nah jadinya mati masih apa yang ngomah di sawai mati. Berdoa ketika seseorang meyakini kematian lewat ikhtiar, kematian itu bisa dihindari lewat ikhtiar itu berarti gak ngimani kekuasaan Allah sih bisa mati di setiap saat. Kalau buatin sombong, buatin kok kurang pulau wong alim, itu turun teng Jogja, nopo teng Rembang zaman Rian pun. Rasa patir pulau kisah ini. Turun Jogja gitu, deg nih Rembang gitu, deg. Dan apa saja nggak bisa tentang lagi nggak ada, tapi kan terus aja yang terdegan itu biasa mau. Karena nak ngomong mukmin itu tadi setiap saat itu Allah bisa ngintip musibah. Setiap saat juga ya Allah bisa ngintip. Ibu biar dihilang, semua itu di tangan Paham ya? Sing mari wong munafik dunumi munafik bergomuni seperti sebuti law atau unama mau mau ngomong menurut aku ada di pantai. Gara-gara perang mati. Mati. Laukan indana mamatu napa? Bamatu. Lho itu penting. Jadi sampai apal Quran mungkin nak mengalir ngerti beda. Sirine jadi gara-gara mengunsurkan Allah, bebetan mengunsurkan Allah. Jadi dia mau dipakai teori, kalau saya di rumah, maka tidak Terus duka kula kuntum fi buyutikum la barza alladziina kutiba alaihimul qatlu ila ji. Dadi istilah Allah itu elek ekstrem. Nak wong pe mati pas bubu oi mati ya, langsung gempar pas dulu. Nak terakhir takdir mati saya pengiran ila madzi. Dia betul. Gantu. Kula kuntum fi buyutikum ya la barza alladziina kutiba alaihimul qatlu ila madzi. Umpama kowe turune ngomah aku takdir mati ya kematian datang mati asuh lama tetap istilahnya labarusa ladina kutiba alimut itu ilah atau gon turu jadi apa caranya duka kok terus nengomah barani faktor marai selamat sama omah mati lah pun oh, firmati tetap labarusa ladina kutiba alimut tautu ilah waduh Yang lain yang kalau ingin mau kayak Mas Romanto nak ngaji nung rikin itu diniati ojo gede sama. jamaah kudu suku gede-gedean tapi niat kita wis hafal Quran ora ono ini itu iku terus niat nulungi konco-konco kanca manjen mulai riyen bapak kula jadi pulau kan ngalim kepengen nulung bujo hafal Quran pemaham ini kita nggak menunafik kalau bolak balik pulau nggak ada pondok Quran kita ini sudah munafik artinya munafik itu itu tadi kita tiap hari ngaji Quran kan kita kitabun anjalna ilaika pun ya dabaru nopo nah. ayat kita pikir tak turun dan ayat ayatnya mbok tapi tahu-tahu anak hukum adat ukuran prestasi nang hafal Quran alaris mati dan itu jadi sementara zaman wali songolan anak ujian ya tombol hati maksud aku maksud orang nangrang sama nanti karena memang harus diajak dulu tapi saya kan nggak mungkin hanya mengkritik tanpa menyediakan saran saat ini gue dibantu nih kawan ini yang minimal ayat orang ayat itu harus ada yang dia terbaru nama ayat karena kalau kita sebut ayatnya itu nanti baru terjadi tidak dikirawa wajilat bulu bulu tidak pun ya salim ayat itu iman paham ya? jadi itu harus harus jadi gerakan gimana supaya kita apa Quran kan buat itu tolong puluh juz masih sindah kitab kan dia apa mungkin apa ayat kursi dungo akhir perkor apa surat tapi itu harus nggak apa fatihah tapi harus ada tadabur ya misalnya apal yasin sama tadabur ayat ini saja tuh mesti wali buat mungkin orang wali asal sampai pegang ya, mungkin mesti jadi wali dan saya misalnya disampaikan tadabur dengan wama liyala abdul ladhi fataroni wa ilaihi turja'un lalu aku ning dunia gak nyembah Allah kok aku akhirnya balik ini Allah orang itu sadar aku orang orang balik ini ngomong orang orang balik ini anak orang orang balik ini kanca orang orang balik ini pada akhirnya mau balik ini Allah lalu aku gak nyembah zat allah fataloni sing rumah tangga, bahwa ilahi terus berjalan pada akhirnya aku balik ini Allah atau sampai menghayati Qul sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil sholatku, ibadahku, uripku, matiku, krono sampai mesti wali, karena sampai ada zaman aku rumono, saya iya ono krono zaman aku urip pengirannya semati bedanya, mau mati ya pengirannya ya Mana setelah hari kalau dia ke umur tua anak muslim, dengan Quran wa anak awal muslim. Kalau fakta itu demikian, saya tidak sih lasari dan kalau fakta itu saya tidak bisa mengendalikan bahkan pada diri saya, umir tua, nominal, sih maka saya harus termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, kalau ini ampun cerita. Ini kurang ngaji kita nanya. mungkin sudah jarang mengalami sing lima tahun. Menusau berpikir mesti pada level dua. Jadi ngeling yang terang kok itu. Mesti pada level di madun muni iso mangan iso mangan iso jotos iso jotos mergo saiki madun jenenge iso makhluk jenenge Mustofa iso Gus nyatane kula pe mangan yo ya mangan, ape jotos yo ya jotos, ape mlaku yo ya mlaku. Mergo makhluk jenenge Mustofa iso. Tapi zaman kira ono kok saiki ono, sing arep opo ono. Nggih, Bu. Kita kan pernah ada, ada, sekarang kok ada. Padahal zaman kira ono kok kowe ngarepno ono. Nggih, Bu berarti aku nunjukno nek kita tidak siapa-siapa aku dari tidak ada kita tidak punya karep nyatane dadi orang orang krono karep gitu iya. Mulai ketika Mutazilah berpendapat, kamu lo menciptakan ikhtiar dewi, nyata nabi mangan mangan pe, ngombe ya ngombe. Jadi kali sunnah, ibu perkara saya gigi so, zaman gue rono, kok gue saya rono, gue disek ngarep noron, ono, disek rono, aku cucu mau Lagi kita terang indah sholat, itu harus sih. Lagi teori negoran ini nonton. Quran nak ngeling nom Lah ahli sunnah walian berlebihan. Pepeh kabeh kersane Allah. Masya Allah kabeh kersane Allah. Jotos wong kersane Allah. Kelirah kiri muni kersane Allah. Tapi dalam rangka membela diri saja Allah sendiri nih Quran gak berlebihan begitu dalam rangka. Kon eling-eling nak kersane Allah terutama dari segi pernah gak ada itu. Jadi misalnya bapak sekolah buka engkau dua dalam takut apa? Saya. Halaka insani finu nadari lam pun saya suku Sanganer sehingga apa saat sampai kesulitan bayangkan bahas mosok usmati jadi tulang benulang kok iso tani menang Iku bayangkan itu lebih gampang. Mereka sampai nggak berpikir, aku tahu rano, wae iso jadi. Oh, mana saya iso rano materi nih rupanya balik. Gue mungkin jadi oh. Itu sing disebut sebut Allah bahwa ya yang keulkolka sumai itu bahwa awanu ngawiti wa iso kemudian balik bahwa di balik itu ahwanu mustahil paham gitu jadi berpikir tentang Allah ini umpama ini mau ora balik umpama Quran diterang ora istighfar ini orang Islam pinter kabeh ya karena dalamnya Quran itu sangat rasional ya kasus waktu sing terang no, ketika manusia itu janggal mosok ono bahas mau wis dadi tulang dulu ya Allah banding no wakat kholak tukam ingkob berwalam takut bahas itu cek gampang ono balu nggih, ono DNA nih, ono sisa-sisa material nih. Dan aku songkor ono jadi ono. Minal akal, minal wujud. Malah lu ek, ekstrim. Tapi logika logika Quran itu surat macam dengan Islam. Mereka siapa? apa? Umpama apa lah raro karo? nanti mau bawa mikir setoran, bapak bolak buka, kok balang, kok ibu tuh ratu jotos dulu deh, aja Nanti kan terus di rotul ini sudah ada ada yang membuat apa store nah sing kita lu sibuk ngurus muin wakaf di bangkor jadi cah kita ya lu sesat lu nggak pulau nanti ngaji kita om muhimatun titim matun yang muin sing pojok pojok wero lu itu mau Quran orang apa orang apa orang apa wadah mungkin sing pojok pojok itu roh sing lompet lompet takbir sing aneh Quran ayat terkenal ya apa kalau di kanca wis ngalim wis nyai. Tapi kalau wedi ndara karo mungkin nanti kalau kisoi. Kulo ora ngaram di swarga ora tak syafaati kok. Lho den bon iki kisah nyata. Ya bali lami. Lami ngaji teng Mekah. Takok pulang ya? Kulo berarti tahun tahun tuh ini. Kau sering ketemu nabi. Ya nak sering kan bro? Ya pantas saya mau ngaku apa lu <laughs> kan orang. Tidak lagi pantas saya. Aku lagi buat yang tengok. Iya, sampai ngerasa kalah be aku, aku terasa be. Lo yang beda. Kang kan. kan Nabi kan beli bisa anak muda. Lo kok bukan beling apa? Tapi ya. Kalau kan biasa, kan saya biasa rakyat tuh nanti kalau ngawam biasa gitu, saya enak. Sampai itu kayak sentuh suarga, ada sapati. <laughs> Ini cerita ini penyakit penyakit bersama gitu. Tapi ampun ampun dalam melas sama sama juga sealim cara sama dalam melas malah. <laughs> Wong alim kita itu rata-rata salah ternyata. Dia itu mengenali satu lapak karena nahwunya. Sementara Quran itu kadang nggak pakai standar ini. Iya. Sehingga dia kiranya masih begitu. Padahal Quran nggak pakai lapak itu. Itu yang jelas kesalahan umumnya. Mana sering tirang jenengan agak ah, maca kitab dia ya tetap dinan kau iman kita tak ibrul. Karena dia kiranya yang lepas standar memang kau iman bukan kiaman. Lalu lala Quran itu dinan kiamat kita tak ibrul iman Itu selalu begitu. Jadi Quran itu punya ciri yang kebetulan tidak memenuhi standar Tuhan. Ya mulai ini juga sampai berbeda Singapura Quran ya roh sing kitab ya roh. kalau ngaji Jalalain itu kan semua harokatnya itu kan sering tidak sama dengan kira kita gitu betul sama jalan harus diharokatan ya jadi jalan ini kira harus diharokatan pokoknya semua jalan di Beirut itu tidak harokat Quran ini dan sering betul sami kan ya Quran ini jiran gitu sering sami betul sering betul kan itu sirinya apa Imam Suyuti itu tidak pengagum Imam Asim rata-rata ulama itu kiraannya juga sih jadi ae asim mirewati hafid jadi kiroah kiro ae paling populer. Tapi kadang secara aku ya nggak bisa dibilang. Mama saya aneh raga ruang, Pak Ida itu aneh. Mau ulama liya bingung. Mama saya misalnya ngeten gawe Pak Ida imalah. Jadi kata ini naguman saat itu imalah itu sebetulnya tarifnya kan sederhana. Agar ono alif, saus ikono, sedulur ikono, kali imalah. Dan itu semua ulama ya begitu. Makanya semua ulama Kados kiro amanah ini dia sahabat buke walai dia saja mau ada akhir buka ama boleh karena kok idanya kalau ada alif dulu itu fathah boleh Imam Asim ngakui kok ida itu tapi hanya ngakui ada imarah di majelisnya. Wa musrah kalau yo ya padha model-model padha tetap tetap imalah. Iku Lha jadi Imam Asim dua tadi Jadi orang umum. Nah kira alia standar mawon karena kok idanya begitu ya dibegitukan kalau ada begitu boleh begitu akhirnya bebas mawon buat bukti wala ini tidak saja karena memang cara kau itu beli imam imam masih murah mau majelis harga musaha pun buat menyangkut alih ini mau tentu abe Quran dua alih tapi orang situ alih gua bebelo nanti mati itu pernah alasan nih masih sama bilo karena takdim pada tahu mau pernah dua alih terus gak takdim <laughs> tapi itu yang masih tak ada itu lapa sufrian gimana Lafat Sukhriyan itu Imam Asim semuanya dibaca Sukhriyan kecuali ini boleh jus jus walulah itu Sikriyan jadi ini fatakot tumuhu lawa Sikriyan hatta ansaukum liane diwaca Sukhriyan ya takhila ba'dukum ba'duhum ba'dun Sukhriyan mana jadi ulama-ulama sing alinaku Koroa Asim fi hadil ayat kagak Bapak Rabi gue ini ikan ya, kenapa dia bodoh? Dari Imam Hasan di selera nanti, sama nak kau ngalim berarti, nak gue ngerti. Sama ada saya nama dia setoran setorannya pokoknya, itu mau. Sikria, sikria, sikria, sikria, sama berarti. Imam Hasan di selera nanti. Dan ini gak ada efek tentang kita. Banyak hafalan mereka karena awalnya ngoten. Ini ku salah. Mana kalau omongin sama rata apa tidak sempat Itu jadi kulon itu cek sering ngerti. nggak apa loh? Wah itu di kuliah masjid nih masjid itu pulau awal. Berikut cerita apa tadi kuali? nanti tua gini cek. Cek pulang. Dan ini geran es kuali. Tapi kita semua kuali. Jadi panjang itu mujizat di Quran. di cerita di bapak, kita di pekalungan masuk di alim di awal Sangking mantep pelanya itu kan ini aku mau Quran tolong puluh juz kok salah orang ayat ketok tangan sang mau nanya kan kau jadi kenapa ya ibu mau saking sombong nih mau mau dari subuh mau coba ini udah Rusno <laughs> jadi yang Quran jizat belum enggak mau coba ini udah terus bahkan Nabi Muhammad piyambak sing diturunkan Quran itu jadi ngendikani sanuk kriu kapalatan sa ilah Masya Allah, harus nabi sing Quran ini jadi kilani pangeran. Kita hmm. tak ada rahmat mati ora lali, tapi jangan ana ilah. Masya Allah. Kulo gak ada cerita kan. Bapak kulo niku mulai hari tambah Quran. Niku Gustin Kloso. ini kulo cerita mujizat iku. Gustin Kloso tiange alim tafsir, dari tafsir. Beliau itu saking ingin nyapa Quran sering ke rumah saya minta ijazah bapak sebab itu. Eh, si kulon mangkir ngapal, rong jus udah nulis, nangis. Yus dia yus sergap Ya, jadi nak dari itu ngapal lo tapi ngapal lo iso. Rong jus wis ya, macet. ini langitan gitu. Ilangitan jen sing alim jenenge Abdul Muti. ini Bapak Ki bapak Ki Bapak Ki saya saya ini poros langit. Langit kalau poros bumi Pak. Aduh, enggak dan buat buat sakit. Ya kan itu, Quran itu udah bisa dilogika pakai teori wong kitab udah. Gitu. Nah, kalau nanti ini ingin ngotot kadat tiang tiang alim tafsir jadi jasa kalau gus bis boy apa Quran. Sekarang gus warga kira-kira kenapa Quran barang <laughs> gak gelem Quran gue. <laughs> Akhirnya saya takut nih, kalau kenapa saat saya ekstrim itu, memang Quran itu bener lagi dia kalau mau kita. Kurang mau Quran, kurang mau jadi Quran. Cuma jadi mau dia kalau <laughs> mau kita. Bukan minat mergi memang punya kekurangan ajaran ini aku sampai detail di anak patang jesen iya kalau mana orang cari anda itu Ono tak bersinggah anda itu dicoret iji ditanya gitu ayat Quran sing jelas menyangkut akidah ini apa asing dan itu fakta betul dan kalau orang rasanya itu ngalir kita jadi saya ngomong ini adil jadi ayat yang jelas-jelas nyakut jenis budek gitu. Iku asing deh. Padahal jelas-jelas ono tabaru kalau di dia di tubuh wala kumisan kotir di kola kau mau tahu saya tak yo lihat. Hidup mati lihat gua aku main kemarin. masan. Sehingga apa yang terjadi ini pulau cerita sebuah yang kecil orang urusan kulo cerita dan kulo niat dan ini itu ilal islah hamas tatas sehingga yang terjadi apa? Setiap kali wong kita, minta Mustafa Mustafa setiap kali wong kita untuk musibah,